Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahiba birahmatillah Adadama fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana Futuhal arifin Alhamdulillahirrahmanirrahim وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabat-sahabatku, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah Malam hari ini meskipun mungkin sebagian wilayah Karsidenan Surakarta ada yang hujan karena tadi sebelum majlis juga rintik-rintik turun hujan, kita diberi Allah kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk hadir di majlis ini. Semoga yang berbicara bisa istiqomah dan yang mendengar juga bisa istiqomah. Karena istiqomah itu lebih utama daripada seribu karomah atau punya seribu kekeramatan. Dan malam ini saya minta maaf Bapak-bapak masuknya saya puter Ya lewat pintu sebelah uh, utara Karena yang sebelah selatan tadi Isya baru selesai di granit Jadi belum belum layak diinjak Biar maksimal hasilnya Maka ditutup dulu Insya Allah nanti Jumat depan sudah nyaman lewat jalan utamanya Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar episode pertama mereka atau orang-orang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kita miliki atau yang pernah kita dapat, kita pelajari itu kalau enggak bisa membuat kita semakin cinta kepada Nabi Gak bisa membuat kita semakin kangen kepada Nabi Gak bisa membuat kita semakin gandrung kepada Nabi Muhammad SAW Itu ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat Jadi kalau ilmu gak bisa membuat kita semakin kangen sama Nabi Gak membuat kita semakin pengen deket sama Nabi Gak membuat kita semakin uh, bergelora rindu kepada Nabi SAW maka itu ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab Allah Ta'ala telah mensyariatkan seluruh makhluknya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW Sehingga seluruh ajaran Allah dikaitkan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Contoh, solat, nah Ya. Sholat itu kan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling afdal. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat yaitu sholat. Seseorang kalau sholatnya baik, maka dikubur nggak ditanya macam-macam. Seperti ibaratnya ada momen gitu ya, dilihat bawa SIM, SIMnya mana, STNK mana, SIM bawa, STNK bawa, umumnya lancar. Tapi kalau udah SIM nggak bawa, repot nanti. Yang lain juga diperik periksa. Maka di alam kubur nomor satu yang dicek sholatnya dulu. Sholatnya bagaimana? Begitu sholatnya baik, yang lain dianggap lolos, diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sholat ini merupakan ibadah yang paling luar biasa dan jumlahnya paling banyak di antara urutan, urutan kewajiban. Puasa Ramadan ya, cuman setahun sekali. Ibadah haji sekali seumur hidup itu pun bagi yang mampu, mampu dalam segala arti. Zakat itu pun juga setahun sekali atau sekali masa apa panen, tergantung zakatnya apa. Itu pun cuman dua setengah persen kalau untuk zakat mal. Tapi kalau yang namanya sholat sehari itu lima waktu Lima waktu. Dan sekali waktu itu jumlah rokaatnya ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Artinya ibadah ini dalam putaran waktu dalam satu hari yang paling sering dilakukan oleh hamba Allah Taala sebagai kewajiban ya, sebagai kewajiban. Nah ibadah yang paling penting ini kalau kita simak ujung-ujungnya adalah at-tahiyat. Ujung-ujungnya at-tahiyat. At-tahiyat itu apa? Namanya at-tahiyat ya tahiyah. Kalau orang Malaysia bilang tahniah itu ya. Ucapan selah selamat. Jadi at-tahiyat itu kita duduk mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi saat kita muji Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sampai di situ maka Allah menyuruh kita untuk enggak lihat Allah. Jangan lihat Allah terus. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu Kita ngadep Allah taala, di hadapan Allah taala, fokus mikir Allah taala, justru sama Allah dialihkan. Jangan mikir aku terus. Jangan lihat aku terus gitu ya. Iya tuh, manusia yang paling kucintai. Lihat itu manusia yang paling kemuliaan. Lihat itu ciptaanku yang paling in, indah. Lihat itu kekasihku. Maka kita diwajibkan mengucapkan salam dan mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi dari ingat Allah sama Allah disuruh ingat selain Allah. Ya, yaitu ingat Nabi Muhammad SAW. Selain Allah yang merupakan Rasul Allah berarti mengingat selain Allah yang merupakan Rasul Allah, merupakan kekasih Allah, itu bagian daripada mengingat Allah. Setelah itu, setelah salam kepada Nabi salawat maka kita ucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ingat Allah lagi-lagi sama Allah disuruh kembali ingat nabiku wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa? Ibadah yang paling agung pun Allah tidak melupakan nabinya, tidak melupakan rasulnya. Ini penting. Berarti setiap ibadah itu membuat kita semakin ingat pada Nabi Muhammad SAW Semakin sayang, semakin cinta Apapun itu, gak mungkin bisa lepas dari kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kalau sampai ada umat Islam kok rasa cinta pada Nabi nya nggak semakin gede itu aneh. Rasa cinta pada Nabi nya nggak semakin kuat itu ah, aneh. Kok hubungan dia dengan nabi semakin semakin renggang itu aneh. Apalagi kalau orangnya rajin sholat Orangnya rajin sholat Rajin baca Al-Quran Rajin berzikir Seakan-akan dia hanya dengan Allah terus nabinya dilupakan. Hubungannya dengan nabi seperti lepas, rohnya enggak nyambung. Maka orang ini aneh. Berarti ibadah yang dia lakukan selama ini ada yang salah. Ada yang enggak pas, ada yang enggak benar dalam ibadahnya. Kenapa? Karena enggak membuat dia ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membuat dia semakin dekat pada Rasulullah. Enggak ada tautan hatinya kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan mereka yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW. Siapakah itu? Tidak ada yang mencintai Nabi melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Nah, dan tidak ada yang mencintai Nabi melebihi sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mau tahu bagaimana orang-orang mencintai Rasulullah, kita lihat dulu bagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya nih, kira-kira Alhamdulillah. Kira-kira yarhamukallah, Allah. Sahabatnya Rasulullah SAW itu orangnya rajin ngaji enggak? Sahabat Nabi, rajin ngaji enggak? Rajin, semangat ya. Rajin dipikir enggak? Rajin. Rajin sodako enggak? Rajin. Ya. Masih banyak apa namanya pembangunan di sini. Jadi banyak virus-virus berterbangan. Tapi coba lihat, apakah dengan ngajinya, dengan zikirnya, dengan sodakohnya, sahabat itu semakin jauh dari Nabi atau semakin dekat? Semakin dekat. Gak pernah mau bisa dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau orang, Alhamdulillah, <laughs> Allah yashwina yashwikum insyaAllah. Ini virusnya makin banyak kelihatannya dadaan. Ya. Semakin dekat dengan Rasul, jangan-jangan virusnya di mic-nya ini. ini make nya habis pakai Mas Roni ini, jangan-jangan ya. Roni bilang enggak, Beb, mic-nya yang satu yang saya pakai itu. Yang ini dipakai Mas Edwin itu. Edwin tidak pakai mic. Lanjut ya. Sahabatnya Rasul zikir banyak, sholat banyak, ngaji banyak, sodako banyak, kiamolel banyak. Contoh, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menantunya Rasulullah SAW, ngajinya, masya Allah. Silahkan tuh katanya kalau mau itibak ngikutin Nabi. Contoh nih sahabat, sholat malamnya itu witirnya satu rokaatnya khatam Al Quran. Witirnya satu rokaatnya khatam Al-Quran. Sayyidina Uthman melakukan bid'ah, nggak dicontohkan Nabi. Nabi nggak pernah witir satu rakaat hatam Al-Quran, pernah nggak? Rasulullah nggak pernah sholat witir satu rakaat hatam Al-Quran, bahkan dijadikan kebiasaan. Tiap malam Sayyidina Uthman itu satu rakaatnya hatam al Al-Quran. Artinya Sayyidina Uthman melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW berlebih-lebihan. Betul atau salah ini? Sayyidina Utsman betul loh salah. Ngomong salah gitu. Kata Nabi kan tidak ada yang lebih baik bil makna ya terjemahan bebasnya untuk orang menghatamkan Al-Qur'an kecuali tiga hari seka, sekali. Betul ya? Tapi ternyata menantu beliau radhiyallahu anhu satu hari khatam Al-Qur'an dan itu pun dalam satu rakaat. Dijadikan kebiasaan. Artinya ada pengecualian untuk orang-orang yang mampu. Untuk orang-orang yang mampu monggo ker kerso silakan semaksimal mung mungkin sebat mungkin. Kalau Nabi itu memang ngasih contoh buat orang-orang yang lemah model-model seperti kita. Jadi model seperti kita ini kalau kemudian sholat tahajud kok cuman 11 rakaat gitu ya, mirip Nabi gitu. Ya mirip Nabi, ada ada kekuatannya. Kalau mau lebih ya alhamdulillah Alhamdulillah. Tapi untuk standar orang lemah, Rasul itu memberikan suri teladan yang bisa dicontoh oleh semua orang. Bukan berarti kalau lebih nggak boleh. Justru Nabi pengen kita lebih. Pengen kita berlomba, lomba Fastabikul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Itu perintah ya, itu perintah. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala ngajinya hebatnya luar biasa. Tapi nggak pernah itu membuat beliau semakin jauh dari Rasulullah. Tapi membuat beliau semakin cinta pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngajinya banyak, zikirnya banyak, ibadahnya banyak, cintanya maka semakin he, hebat. Nah kita sekarang ini ngaji banyak, zikir banyak, wirid banyak, seakan-akan seperti jalan sendiri, seperti nggak mau hubungan dengan Nabi itu. Seperti jalan sendiri, seperti udah dekat sendiri dengan Allah, seperti nggak butuh nah nabi. Beda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Insyaallah dalam episode pertama ini kita akan belajar sahabat Abdullah bin Hudzafah Az-Zahmi. Siapa namanya tadi? Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Kita hafalkan dulu. Ya minimal nanti kalau punya apalan satu nama sahabat ini di akhirat bisa ngomong malaikat saya kenal sama sahabat Nabi namanya Abdullah loh ya. Abdullah yang mana dulu? Nah, harus cetok. Karena Abdullah banyak nih. Abdullah bin Hudzafah. Ha, zal, alif, fa, tak marbutoh. Abdullah bin Hudzafah. Bin siapa tadi? Hudzafah. Jadi Abdullah putranya Hudzafah. Sahabat Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu ini punya kisah yang panjang insyaallah malam ini cukup satu jam kita bahas ya bagaimana kisah beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk Islam nggak ada orang kenal Abdullah bin Hudzafah orang biasa. Tapi setelah masuk Islam sampai hari ini dikenal kisahnya. Sampai hari ini dikenal perjua perjuangannya. Nah, sahabatnya Rasulullah ini orang-orang yang dirinya selalu dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Contoh ya, Contoh yang sederhana yang sering kita dengar cerita, kalau Rasul potong rambut, kalau Rasul potong rambut, sahabat nunggu di sekitarnya. Jangan kalau potong rambut ditunggu sama orang lain. Ditunggu biar segera pergi ke dang rampung eh, minggato ya, ganti yang lain. Kan begitu. Kalau Rasulullah potong rambut ditunggu sahabatnya keliling itu, ngiteri sahabatnya. Bahkan ada ada dua juru penerima rambutnya Rasulullah SAW. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Jadi yang sahabat satu ini bagian menerima rambutnya Rasul sisi kanan. Yang satu bagian menerima rambutnya Rasul sisi kiri. Jadi begitu rambutnya dipotong langsung diterima sama sahabat. Nah, yang bagian kanan tugas bagi-bagikan rambutnya Rasul kepada sahabat yang lain. Yang kiri bertugas bagi-bagi rambutnya Rasul pada sahabat yang lain. Coba kalau saya potong rambut, jenengan mau? Saya bagi-bagi rambut saya, aduh be, rambut udah setengah putih, setengah hitam, kadang nggak ceto warnanya gitu kan. Tapi ini rambutnya Rasulullah SAW ditunggu oleh para sahabat. Dianggap penting. Sekarang saya mau nanya nih, ini akidah alusunah wal jamaah. Mana yang lebih mulia? Rambutnya Rasul atau tubuh jenengan secara keseluruhan? Ya betul. Mana yang lebih mulia, rambutnya Rasul atau seluruh harta kekayaan jenengan. Kalau jenengan disuruh membayar rambutnya Rasul dengan uang 100 triliun, mau atau enggak mau? Ah, palsu. Mikir. Lo misalnya punya uang 100 triliun, ya uangnya itu tok, uangnya hanya itu 100 triliun. Terus Kanjeng Nabi nawari, mau rambut saya bayar 100 triliun. Kira-kira mikir atau ya? Orang dua yang ngomong ya. <laughs> Oh, enggak punya. Bayangkan kalau punya, kira-kira mikir atau langsung ya? Nah, ini yang mikir-mikir ini berarti cintanya cintanya perlu dipikir-pikir juga. Kanjeng Nabi kula tresno jenengan. Oh, nanti dulu. <laughs> Pikir-pikir. Ciri-ciri orang yang yang dirindukan Rasulullah di akhir zaman itu yang disebut ikhwani, sahabat, apa saudara-saudaraku, mereka yang rela mengorbankan hartanya, dirinya seluruhnya untuk sekali bertemu Rasulullah SAW. Rela itu, habis semua yang penting bisa ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya Rasulullah dapat rambut, dapat rambut, terus diapakan rambutnya? Dibuang? Enggak, disimpan. Baca tuh di kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab yang lain. Sahabat kalau sakit itu pergi ke rumah sahabat lain yang punya rambut. Karena ada yang nggak dapat jatah rambut kan. Kamu punya rambutnya Rasulullah? Punya. Rambutnya dicelupkan air, airnya diminumkan. Sembuh rambutnya kanjeng Nabi. Kalau rambut jenengan, soyo loro. Tambah sakit gitu kan. Nah ini kan rambutnya Rasul, Rasulullah SAW. Kita mau ambil sisi bagaimana sahabat haus, dahaga, lapar. Ya, Eh, terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan diri Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau rambut tuh masih masih enak dilihat. Kemarin sudah saya ceritakan. Sampai dahaknya, dahaknya Rasulullah SAW itu dibuat rebutan. Coba jenengan ngomong sahabatnya Rasul itu kurang pinter ya. Masa ada buat rebutannya? Jijik ya. Ini muslim yang perlu dipertanyakan keimanannya. Karena masih menandang, memandang dalam diri Rasul masih ada yang menjijikkan atau kotor. Ini tidak, sahabat akidahnya begitu. Makanya jangan ngaku aswaja, jangan ngaku aswaja, jangan ngaku aswaja, jangan ngaku ahlu sunnah wal jamaah kalau enggak ngalap barokahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan ngaku. Ya, jadi sahabat itu rambutnya Rasulullah, ludahnya Rasulullah, dahaknya Rasulullah, bajunya Rasulullah, cangkirnya Rasulullah. Semua yang berkaitan dengan diri Rasulullah SAW itu dikejar. Itu di, dikejar. Setelah ada satu rahasia, tapi saya nggak mau ceritakan pada jenengan semua. Repot nanti jadinya. Biarlah tetap jadi rahasia. Yang mau tahu rahasianya nanti empat mata dengan saya. Tapi bukan Mas Tukul Arwana bukan ya. Bukan. Nanti empat ma mata. Tapi mau empat mata sama saya, kesempatan itu tidak akan pernah ada. Jadi biarlah tetap menjadi rahasia. Lanjut ya. Jadi ada yang bagi rambut di kanan, ada yang bagi rambut di, di kiri. Berarti Rasul juga, ya ini yang yang perlu digarisbawahi. Sebelum kita belajar sahabat Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Rasul juga mengajarkan pada sahabatnya rambutku simpenen gitu loh. Paham ya? Paham enggak? Ya Rasul juga mengajarkan pada sahabatnya rambutku simpanlah, simpan rambutku ini. Betul kan? Secara tidak langsung. Lah ngapain dibagi? Kenapa dibagi? Kan berarti Rasul mengajarkan simpan rambut rambutku. Berarti Rasul mengajarkan diriku tuh berharga. Rambutku itu mulia. Jangan sia-siakan. Jangan biarkan rambutku jatuh ke muka bu bumi. Jangan dibuang rambutku. Kenapa? Orang yang menginjak rambutnya Rasulullah SAW sama dengan menginjak Nabi Muhammad SAW. Jadi saking sayangnya Rasulullah pada sahabat dan sayangnya sahabat pada Rasulullah, rambutnya nggak boleh jatuh. Nih. Berarti yang menginjak ludahnya Rasul sama dengan menginjak Rasulullah SAW. Itu akidahnya sahabat. Makanya beliau-beliau memuliakan, "Uh, ludahnya terima. Oh, keringatnya dipelurut, diambil. Rambutnya <laughs> disimpan." Kira-kira nih pemandangan seperti ini kalau difilmkan cakep atau nggak cakep nih? Cakep. Tapi sekarang kenapa itu dihilangkan? Kenapa nggak diceritakan dalam pengajian-pengajian? Kenapa nggak disampaikan dalam ceramah-ceramah? Orang yang mengatakan ikuti sunnah, ikuti sunnah, itibak Nabi, itibak Nabi. Kenapa bagian ini nggak pernah diceritakan? Kenapa ini? Bagian bagaimana sahabat memperebutkan ludahnya Rasulullah, dahaknya Rasulullah, air bekas wuduknya Rasulullah, keringatnya Rasulullah. Kenapa nggak pernah diceritakan? Kenapa itu? Karena khawatir. Ini berhasilnya orang-orang di luar Islam yang memusuhi Islam. Di luar Islam yang memusuhi Islam. Mereka khawatir kalau sampai ini diceritakan, umat akan cinta pada Rasulullah, mereka akan hidup nabinya di tengah-tengah mereka. Bahaya bagi perkembangan musuh-musuh Islam. Dan itu yang mau dihilangkan. Jangan sampai umat Islam ini berhubungan dengan nabinya. Jangan sampai nabinya hidup di tengah-tengah mereka. Biar cuman sunnahnya saja, tapi nabinya jangan. Lupit, Kan kalau sunnah Nabi dihidupkan, Nabinya hidup. Iya, Nabi hidup kalau sunnahnya dihidupkan secara keseluruhan. Menghidupkan sunnah Nabi itu bukan cuman bukan cuman jenggot panjang, kumis dicukur, ya kan? Kumis dicukur, jenggotnya dipanjangkan, pakai apa namanya celana atau sarung atau baju di atas mata ka, mata kaki. Bukan cuma itu. Bukan, tapi mengaitkan hati pada Nabi. Mengaitkan hati pada Nabi. Seperti itu Nabi jenggot panjang, misal gitu ya kumis cukur, tapi ya mesem. Kan enak. Jenggot panjang, kumis cukur, mata mendelik. Ya menakutkan. Ini kan sesuatu yang nggak dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah enggak yang komplit. Eh, kalau nanti umat ini hatinya bertaut pada Nabi, nyontoh semuanya. Oh Nabi jenggotnya panjang. Oh Nabi kumisnya dicukur, oh Nabi senyum. Diterapkan semuanya sambil mengaitkan hati pada Rasulullah SAW. Maka bingung itu orang-orang di luar Islam. Kenapa? Gak mungkin gak jatuh cinta sama Muslim, gak mungkin. Lihat Muslim langsung falling in love, Oh, langsung itu. Tuh, oh, masya Allah, langsung. Kenapa? Karena begitu menerapkan sunnah Nabi dengan hatinya dikaitkan pada Nabi, hidup itu Nabi Muhammad SAW. Hidup. Nah kalau Rasulnya hidup ya siapa yang gak kepencut? Kepencet semua. Semua ikut. Nah kenapa sekarang banyak mengamalkan sunnah tapi kok nggak narik orang kenapa ya? Karena sunnah tanpa roh Nabi di dalamnya. Sunnah tapi tanpa roh Nabi di dalamnya. Berarti bukan sunnah Nabi itu. Belum betul-betul menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah Rasul mengajarkan sahabat ini rambutku. Kita lihat Sina Khalid bin Walid. Radiyallahu anhu. Panglima perang Islam yang luar biasa ahli strategi. Suatu hari dalam peperangan pasukan Islam terdesak, mundur, beliau ajak pasukan mundur dulu, ayo mundur, mundur, mundur. Dan beliau yang ngajak mundur tiba-tiba maju sendiri. Lah kira-kira pasukan yang beliau pimpin bingung atau nggak bingung? Bingung kan? Maju sendiri loh. Yang lain diajak mundur, ayo mundur, mundur. Lah ketika mundur tiba-tiba beliau maju seorang diri. Dan maju membabi buta. Ngajar musuh Islam, kemudian balik mundur lagi. Ya sahabat nanya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Beliau jawab, topi baja saya jatuh. Wahai Panglima, topi baja ini murah, kepalanya mahal. <laughs> Kepala jenengan mahal, topi baja ini mu murah. Jangan korbankan kepala hanya demi topi baja. Maka beliau menjawab, Bukan masalah topi bajanya, tapi di dalam topi itu aku sisipkan rambut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selama aku perang, aku pakai topi baja ini dan di dalamnya ada rambut Rasul, belum pernah aku kalah dalam memimpin pertempuran. Dan aku tidak rela, aku tidak rela rambut Nabi diinjak-injak oleh orang kafir. Sampai seperti itu. Nah, sementara sekarang ini di sana di negara yang banyak peninggalannya Rasulullah SAW, justru rumah tinggalnya Rasulullah dihancurkan. Ya, dihancurkan. Sampai kita umat Islam gak ngerti. Rasul tinggalnya dulu di mana ya sama Sayyidatun Khadijah? Di mana? Udah dihancurkan. Hilang, habis. Gak ada. Jejak Rasul itu dihilang, dihilangkan. Habis. Jadi jangan sampai ingat sama Rasulnya. Jangan. Cukup ingat Allah. Padahal Allah mau kita ingat Rasul, Rasulnya. Karena begitu kita ingat Rasul, maka kita ingat Allah dengan ruh. Ingat Allahnya tuh he, hebat, ingat Allahnya kuat. Nah, ini satu potret sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah akan saya ceritakan jenengan nanti diceritakan pada yang lain itu syaratnya. Kalau jenengan tidak mau ceritakan sama yang lain, saya mau cerita malam hari ini. Janji dulu. Janji. Betul? Apa tadi? Oke okay, gitu ya. Ya. Kalau suaminya nggak datang ceritakan suaminya, ya. Kalau istri yang nggak datang para suami ceritakan pada is istrinya. Kalau orang yang ini kerja di kantor ceritakan pada kawannya di kan kantor. Walaupun ceritanya cuma tahu nggak kamu Abdullah bin Hudzafah, selesai. Udah bagus. Karena udah nyebutkan menyebutkan namanya sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum anhu wa anhu wa anhu. Allah meridhai mereka semua dan mereka meridhai Allah. Jadi orang-orang yang dicinta Allah. Menyebut orang yang dicinta Allah ya pasti kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Udah siap dengar ceritanya? Tapi saya belum dikasih minum. Anda juga belum? Maksudnya minum yang panas-panas, sudah belum? Nah, ini rupanya panitia bagian minum karena sibuk bangun rodoh lupa buat minum ini. Insya Allah sebentar lagi minumannya keluar. Nah. Abdullah bin Hudzafah itu ketika dia masuk Islam, suatu ketika Rasulullah SAW itu mau mengembangkan dakwahnya. Jadi Rasulullah mau berdakwah bukan hanya di kota Mekah. Karena kita tahu Rasulullah itu dapat tugas dari Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj. Mungkin Rasul waktu Isra dan Mi'raj itu juga dakwah ke tempat lain, nggak ada pembahasan dia, nggak ada pembahasan. Tapi siapa tahu? Karena muhtamal bisa aja jadi. Nah, Rasulullah berpikir jauh ke depan. Ini ada orang Iran dengan raja Kisranya, orang Romawi dengan raja Kaisarnya. Ya, ada Kaisar, ada Kis, Kisra. Kalau Kisra itu di Persia. Tapi kalau kaisar itu di di Romawi. Nah, Romawi dan Persia sebelum Islam itu e, muncul di bawah Rasulullah SAW, Romawi dan Persia itu kerajaan yang luar biasa. Kita lihat tuh film-film kolosal tuh, kalau udah namanya Persia lawan Romawi ya, perang itu kan mengerikan ya. Nah bayangkan Nabi Muhammad SAW yang baru ya, baru menyampaikan Islam. Pengikutnya masih sedikit. Pengikutnya masih sedikit. Ya, dalam Sulh Hudaybiyah itu masih sedikit pengikutnya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW sudah berpikir jauh ke depan. Apa itu? Saya harus sampaikan Islam ini nggak peduli jumlahnya mau masih sedikit, ya pengikut saya masih sedikit, belum dikenal orang nggak peduli. Tugas saya nyampaikan risalah ini kepada alam semesta dan saya nabi dan rasul yang benar. Makanya harus saya sampaikan. Rasulullah kirim surat kepada raja-raja kafir. Kirim surat kepada raja-raja kafir. Pertanyaan saya, pernahkah umat Islam Indonesia kirim surat kepada pemimpin-pemimpin kafir di dunia ini? Kami atas nama Majelis Ulama Indonesia mewakili umat Islam Indonesia mengajak Bapak untuk mengenal Islam. Kira-kira sudah belum? Belum. Nah, coba diusulkan ke MUI. Loh kan boleh-boleh saja toh? Misal gitu kan bagus ya. Nah Rasulullah SAW ini udah jauh ke depan. Lah yang yang repot dulu belum ada email. Belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada BBM. Jadi yang namanya surat itu harus diantarkan sendiri. Diantarkan sendiri. Nah, ini yang jadi penting di sini. Surat harus diantar sendiri, nggak bisa dikirimkan pakai sosmed. Nah, bisa. Harus datang orang ke orang. Sementara yang dikirimi surat itu raja-raja yang bengis. Yang kerajaannya luar biasa. Lah yang mengirimkan surat masih wilayah kekuasaan raja-raja tadi. Kalau orang Persia menganggap orang Arab itu budaknya gitu. Kalau orang Arab itu budak, budaknya. Masih dalam wilayah kekuasaannya. Nah sekarang saya mau nanya, kira-kira kalau jenengan hidup di masa Rasulullah SAW, kemudian diutus kanjeng Nabi, tolong ini sampaikan surat saya ke Raja Persia. Isi suratnya, masuk Islam kamu selamat. Jenengan berani berangkat? Ojo gaya. Berani berangkat? Ini dari nabi saya, rasul saya, ini suratnya. Dibuka isinya aslim taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Saya mau nanya nih, kalimatnya panjang atau pendek? Berbelit-belit atau tegas? Lanjut dengan bawa suratnya berani atau Ya jawabannya harusnya berani kan ya? Harusnya berani. Tapi taruhannya apa itu? Nyawa. Kemungkinan balik sama kemungkinan Kemungkinan balik sama kemungkinan berangkat ke alam alam zona itu besar mana kira-kira? Berangkat ke alam zona. Lah misalnya kemudian misalnya ya jenengan bersama sekian sahabat, Rasul akan menentukan enam orang akan saya tunjuk untuk ngirim surat ini. Jenengan anda ini doanya moga-moga ojo aku. Atau gimana? Apalagi yang manten baru nih, manten baru. Doanya kira-kira bagaimana? Saya, saya, saya gitu. Atau ojo aku, ojo aku, ojo aku. Yang mana? Kenapa saya ngomong begini? Biar kita mengerti apa yang dihadapi sahabat ini bukan sesuatu yang kecil, tetapi sesuatu yang luar biasa. Ini yang namanya cinta. Ini cinta. Orang-orang jatuh cinta sama Rasul ya itu sahabat itu. Makanya sama Rasul dikumpulkan tuh, semua sahabat dikumpulkan Kemudian Rasulullah SAW itu ngomong kepada mereka semua. Saya mau kirim surat pada Raja Romawi dan pada Raja Per Persi. Kalian jangan seperti Bani Israel ya yang meninggalkan Musa. Oh Bani Israel itu ya ganyang Nabi Musa kok. Nabi Musa itu ngajak ngajak perang ya ngadepi Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang dijawab oleh oleh Bani Israel? Silahkan kamu pergi, ajak-ajak Tuhanmu perang. Kami mau duduk di sini. Iki umat ngeyel orang ngeyel lagi. Ngeyel pol kan? Jengkelin ini. Jengkel luar luar biasa. Maka Rasulullah SAW sebelum nyuruh Rasulullah ngomong, "Jangan kalian seperti Bani Israel." Dan itulah bedanya umatnya Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah dengan mereka yang bersama Nabi Musa alaihi salam. Apa jawaban para sahabat? Siap ya Rasulullah. Kami tidak akan seperti Bani Israel. Kamu pengen apa? Sampaikan saja akan kami laksanakan. Maka Rasul milih enam orang. Milih enam orang. Nah, untuk ngirim surat pada raja-raja yang Rasul tunjuk. Nah, di antara enam orang itu adalah Abdullah bin Hudzafah. Nah, Abdullah bin Hudzafah dapat jatah yang paling berat. Bawa surat ke Persia dan juga ke Romawi. Saya mau nanya ya. Ini ajib atau enggak ajib ini? Bawa surat ke Persi dan juga ke Romawi. Sebetulnya dari sini sudah kelihatan dia pasti akan selamat. Kenapa? Dikasih dua surat, berarti harus nyampe kedua-duanya dan Rasul nggak mungkin salah milih. Ya, Rasul nggak mungkin salah milih. Ini dikasih, bawa surat ini ke raja Per Persi, bawa ke raja Romawi. Berangkatlah Abdullah bin Huzaifah Udah nih berangkatnya ini pamitan sama istrinya, pamitan sama anaknya ya. Ya pokoknya jangan jangan mikir saya balik. Yang penting saya mau jalankan tugasnya Nabi Muhammad SAW. Lah kira-kira anak istrinya tangisan lah itu? Yo tangisan, tapi tangisannya ya jangan oh culung oh culung ya ada begitu. Berangkat, berangkat. Perintah Rasulullah laksanakan kemuliaan. Berangkat dengan bangga. Maka berangkat Abdullah bin Huzafa ke Persia dulu. Nah begitu sampai Persia Persia ini kerajaan yang luar biasa dan yang menarik, sahabat itu orang kakean mikir. Tidak seperti teman-teman saya, kalau disuruh kakean mikir. Ya, tapi kalau sahabat Rasulullah nggak kakean mikir. Coba bayangkan, kira-kira Abdullah bin Hudzafah bisa bahasa Persia enggak? Bahasa Iran? nggak bisa. Bahasa Romawi bisa nggak? Tidak bisa. Ditunjuk sama Rasul, antarkan surat ini ke Persia dan Romawi. Kira-kira ngenyang atau taat? Apa ngomong gini Kanjeng Nabi? Kurang mboten sakit tuh basa Persi. Ngomong gitu. Enggak. Ya Rasulullah saya nggak bisa bahasa Iran. Saya nggak bisa bahasa Romawi. Apa ngomong begitu? Anda sendi dawuh, sam'an wa ta'atan, ora rasa kakean mi mikir. Lah makanya jenengan kalau disuruh sama kiainya nggak usah banyak mikir. nggak usah banyak mikir, tapi ya rodok mikir. Mosok nggak mikir belas tambah keliru kan ya. Nah, berangkat. Sampai di Persia ya nggak ngerti bahasanya. Tapi dengan gagah, padahal pakaiannya sederhana. Pakaian ihram dulu modelnya, sederhana begitu. Dan pakaiannya tipis. Kainnya elek. Ya. Pakai selimut ridak sal salnya itu kainnya kaku. Karung goni yang yang kuasa repol tau tuh ya. Lah ya, kaku sekali kan? Ya, mesti bagus karung goni itu. Kaku nih. Mang orangnya nggak mampu. Sahabat orangnya sangat sederhana, Oh zamannya sahabat itu orang kalau punya rumah itu biasa. Karena rumah itu tinggal lempung di ditoto selesai. Tapi kalau kain itu mahal. Karena di masa itu kain itu su susah. Jadi orang yang bisa beli kain, kain sama rumah itu mahal kah? Kain. Kalau sekarang rumah lebih mahal daripada kain. Kalau sekarang mobil lebih mahal daripada rumah. Ini kan memang fenomenanya beda, zamannya ber berbeda. Apa yang terjadi? Masuk ke kerajaan Persia, bilang dengan bahasanya gitu kan ya otomatis dipanggilkan penerjemah tuh Maksudnya apa nih? Mau ketemu raja Persia, utusannya Nabi Muhammad SAW. Rupanya orang Persia ini juga sudah dengar-dengar nih. Udah dengar? Dengar. Maka Kais apa Kisra langsung memerintahkan hiasi istana ini. Istana ini suruh menghias. Jadi utusan Rasulullah nggak boleh masuk dulu. Mau nunjukkan loh, nih loh saya raja Persia, gagah, kerajaan saya hebat. Maka masalah ini sahabat Rasulullah Abdullah bin Udhafa santai, sederhana, sedangkan Kisronya itu dengan gagahnya, sombongnya, pakaiannya, kerajaannya siap nyambut. Nah, ketika sampai di depannya Kisro, Sayyidina Abdullah ini didatangi sama pengawalnya Kisro. Katanya tadi bawa surat, mana suratnya? Mana suratnya? Jadi ada pengawal datang minta su suratnya. Jadi misal, jangan misal Kisro di sini ya repotnya. <laughs> misal Kisro duduk di sana atau tempat kamera ini ya. Ini Abdullah bin Hudafa ada di sini, ada di di sini. Tidak ada orangnya kok itu tenang itu. <laughs> Ya, Abdullah bin Hudafa ada di di sini, Kisro di tempat kamera itu ya, tempat kamera. Jadi yang nonton ini mirip ya enggak gitu kan ya. Nah, maka Kisro perintahkan pengawalnya, jadi tidak boleh dekat, nggak boleh dekat, disterilkan gitu loh. Ambil suratnya. Ambil su suratnya. Maka sahabatnya Nabi nolak. Suratnya diambil nolak. Hmm. Wah. Loh, kok enggak boleh kenapa? Hmm. Amaroni Rasulullah SAW. Wah. Rasulullah perintahkan aku sing diajak ngomong ya ora mudeng. Loh kenapa? Loh itu bahasanya versi yang ini bahasa Arab. Tapi ya pede. Sahabat tuh nggak akan mikir, pede. Rasulullah SAW perintahkan saya menyerahkan surat ini langsung ke tanganmu. Gak ada kalimatnya Rasul suruh ngasihkan pengawal, suruh ngasihkan tanganmu. Jadi ya, kalau mau terima surat ini harus tanganmu sendiri yang menerima. Coba saya mau nanya, ini nekat apa top nekatnya ini? Ya, top nekatnya kan? Nah, ini kira-kira mirip sama jenengan? Belas. Sama sekali tidak mi mirip. Jadi, Saya mau melanjutkan kisah ini agak malu. Karena ada Habib Muhammad. Nah, nanti biar beliau melanjutkan ya. Nanti tapi nanti saja. By the way, semua dapat susu kenari, Habibnya nggak dikasih lagi. Memang ini, teman-teman saya pilih kasih, lebih mencintai jenengan dibandingkan saya saya. Lanjut ya, monggo diunjuk, santai saja. Silakan. Masih panas. Nah, Kisro akhirnya manggil penerjemahnya, manggil penerjemah. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Apa maksudmu? Nabi saya merintahkan saya serahkan ini langsung ke rajamu, nggak boleh diwakilkan siapapun. Jadi nggak mungkin saya kasihkan pengawal. Maka Kisro ini ya penasaran, ini orang ini kok yo ya, apa? Nekat betul nih orang ini. Akhirnya dia izinkan. Sudah pengawal, nyingkir, suruh dia ke sini. Uh, datang sahabat nggak nunduk-nunduk dak, gak. Hmm, serahkan. Diterima sama Kisro. Begitu dibuka isinya, masuk Islam, kamu selamat. Marah itu Kisro Ini siapa ini? Ya, berani kirim surat dan ngancam saya. Berani ngirim surat dan ngancam saya. Suratnya langsung disobek. Lah sahabat lihat Kisro marah seperti itu, yo ya pinter orang ente ini. Kira-kira aku diapake ya tidak <laughs> ya. begitu, mengerti orang marah gitu kan ya. Orang penting kan tugas sudah selesai selesai. Maka sahabat yang mundur syut, kemudian bergerak meninggalkan istana Kis Kisro. Kisronya masih marah-marah. Siapa ini? Dia dari kelompok budak saya. Kok berani-berani kirim surat pada saya? Ini penghinaan dia. Harus kita hancurkan. Udah ceramah itu Kisro. Nah Kisro lagi ceramah, sahabat tutup tutup tuk, pergi. <laughs> Pinter keluar gitu kan naik kudanya langsung melanjutkan perjalanan ke Roma ke Romawi nah Kisro udah turun marahnya turun marahnya, langsung, "Mana tadi yang kirim surat? Bawa ke sini." Dicari, udah nggak ada. Dikejar nggak kepe, nggak kepegang. Selamat atau nggak selamat? Selamat. Ya itu. Jadi ya, walaupun nggak mikir tapi ya pinter. Ya, nggak mikir tapi pin, pinter. Ini berangkat. Nah, kemudian ya berangkat ke Romawi, saat itulah Kisro marah. Ya, Kisro, tuh ada Kisro. Eh, Kisro akhirnya manggil ya memanggil orang untuk dia utus kirim surat. Kirim surat ke Bazan. Bazan ini adalah orang yang ditunjuk oleh Kisra di Yaman untuk memerintah di Yaman. Jadi Persi itu punya wilayah kekuasaan di, di Yaman. Nah, yang berkuasa di Yaman, wakilnya Persi, wakilnya per, Persi adalah Bazan. Apa yang dilakukan oleh Kisra dalam suratnya tersebut? Beliau menuliskan, ia menuliskan, Anib ila hadzal rajul alladhi dhahara bihijaz rajulain jaldain min indik wa murhuma an ya'tiyani bihi. Faba'atha badanu rajulain min khira, min khirati rijalihi ila Rasulillah sallallahu wa hammalahuma risalatan lahu ya'muruhu fiha bi an yansarifa ma'ahuma ila liqa'i Kisra duna ibta'. وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستقصيا أمره وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات خرج الرجلان يغذان السير حتى بلغ الطائفة فوجد رجالا تجارا من قريش فسألهم عن محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا هو في يثرب ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون بروا عينا فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره أما الرجلان فيمما ووجه وجهيهما شطر المدينة حتى إذا بلغوها لقي النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إليه رسالة باذان وقال له إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه bika wa qad atainaka litantalika ma'ana ilaih fa in ajabtana kallamna kisra bima yanfa'uka wa yakufu adzahu anka wa in abaita fa huwa man qad alimta satwatah wa batshah wa qudratah ala ihlakika wa ihlaki qaumik fatabassama ar-rasulu alaihi salatu wassalam fatabassama ar-rasulu alaihi salatu wassalam wa qala lahumā irji'a ila rihalikuma al-yawma wa'tiya ghadan فلما غدوا على النبي صلوات الله عليه في اليوم التالي قال له هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم لن تلقي كسرى بعد اليوم فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شرويه في ليلة كذا من شهر كذا فحدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبدت الدهشة على وجهيهما وقال أتدري ما تقول أنكتب بذلك لباذان قال نعم وقول له إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك خرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله عليه وقدم على باذان وأخبره الخبر فقال لئن كان ما قاله محمد حقا فهو النبي وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا فلم يلبث أن قدم على باذان كتاب السرواه فيه يقول أما بعد فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا قد تحلى قتل أشرافهم وصبيا نسائهم وانتهاب أموالهم فإذا جاءك كتاب هذا فخذ لي الطاعة من عندك فما إن قرأ باذان كتاب شيرويه حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن Hadhi kisalikai Abdullah bin Hudzafa al-Kisra malikir Furs. Ya. Ini kelihatannya malam hari ini bisa selesai ini. Satu sahabat ini. Habib Muhammad sudah pernah dengar kisah ini, Bib? Benar belum? Ya. Ini Muhammad lagi kulaan. Kulaan ilmu sama dengan saya juga lagi kulaan ilmu, jenengan juga lagi kulaan ilmu. Memang kalau kulaan ilmu ya di majelis il ilmu. Ini tadi sengaja saya bacakan apa namanya literatur Arabnya biar full ya, biar nanti yang di rumah mungkin kadang ada santri itu pengen ngerti kisahnya, ya pengen ngerti kisahnya. Jadi Kisro marah, maka kirim surat kepada badan wakilnya Kisro yang ada di Yaman. Dalam suratnya itu Kisro berkata, kamu sekarang kirim dua orang yang paling gede badannya. Yang paling gede badannya. Yang paling kuat. Kalau bahasa Indonesia-nya kirim Al-Guju. Kirim Al-Guju. Pergi itu. Temui lelaki di Hijaz itu yang aku Nabi. Bawa dia menghadap aku. Bawa dia menghadap aku. Maka badan milih dari pasukannya itu dua orang yang badannya paling besar. Ya, badannya paling besar. Bawa surat. Bawa surat yang isi suratnya tadi Rasulullah SAW disuruh ikut dua algojo ini pergi ke Persia. Ya. Kalau tidak mau, ya akan dibawa dengan pak, paksa. Apa yang dilakukan dua algojo ini? Berangkat. Yang nyuruh apa eh, Kisro ya? Takut, berangkat. Di tengah jalan ketemu dengan kafir Quraisy. Nanya, Kalian kenal yang namanya Muhammad? Oh ya, sekarang udah pindah nggak di Mekah lagi. Pindah ke Madinah, Dia trip sana. Oh ya. Maka dua Al-Ghazali ini pergi ke Madinah. Lah orang kafir Quraisy ini pulang ke Mekah langsung pengumuman, pengumuman kabar gembira. Kalian orang-orang Mekah nggak usah ngurusin Muhammad lagi. Muhammad akan dibereskan sama Kisra. Tuh, dia udah kirim dua al besar untuk menyeret Muhammad pergi ke Persia. Bangga nih orang-orang Mekah yang ngusir Rasulullah SAW. Nah Rasulullah SAW datangi dua Al-Gojo ini. Datangi dua Al-Gojo. Al-Gojonya nunjukkan surat dan ngomong. Ya, kamu ikut saya saja. Nanti kalau kamu mau ikut saya, jangan khawatir. Kata Al-Gojo dua ini, ya, jangan khawatir. Nanti Kisro akan saya bujuk, akan saya rayu. Saya akan ngomongin dia dengan baik-baik. Ya biar dia nggak nggak terlampolah kasar-kasar sama kamu. Ini kalau bahasa bebasnya begitu nggak mencelakai kamu. Yang dibeginikan siapa nih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul dibujuk seperti itu. Dikira nih ngadepin siapa ya? Maka Rasulullah cuma apa? Apakah marah? Enggak, senyum. Senyum <laughs> sama Rasul. Udah kamu istirahat dulu, besok datang lagi ke sini. Kan baru datang nih ya, baru nyam, nyampe. Coba ini akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, kamu istirahat dulu, besok datang lagi ke ke sini. Besoknya datang, dan yakin ini PD bisa bawa Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi ketika nanya sudah siap ikut kami? Bekal-bekal sudah disiapkan ya perbekalannya untuk kami bawa ketemu ketemu Kisra. Rasul jawab, "Udah kalian pulang aja ke Yaman. Kalian berdua pulang aja ke ke Yaman. Jangan khawatir. Sejak hari ini kalian tidak akan ketemu lagi dengan dengan Kisra. Kisra udah dibunuh anaknya sendiri. Kisra udah dibunuh anaknya sendiri." di hari ini, bulan ini, tanggal ini, ya. Akhirnya dua orang ini lihat wajahnya Rasulullah SAW sama gumun gitu ya. Ini yang ngomong ini sadar apa gak sadar? <laughs> ya, apa? Saya tulis ya, kamu ngomong begini saya tulis. Silakan tulis, silakan tulis. Ada ditulis ucapan Rasulullah, tulis, ya. Kata Rasulullah, sampaikan ini kepada Badan rajamu, rajamu yang di, di Yaman tadi itu. Sampaikan kepada dia. Bahwasanya ajaran saya, agama saya akan sampai ke Yaman. Ya, sampai ke Yaman seperti sampainya kerajaan Persia ke Yaman. Akan sampai ke sana ajaran saya. Dan kalau dia mau mau ngikuti saya masuk Islam, maka dia saya tunjuk jadi raja yang memerintah di Yaman. Wilayah kuasaan Yaman biar badan yang megang tidak akan saya rubah asal dia mau masuk Islam. Akhirnya surat ini sampai badannya ngomong begini, orang pinter ya. Dah, kita lihat ajalah kalau emang ini benar berarti ya dia nabi. Ya, kalau nggak benar ya nanti kita kita apa namanya rencanakan perencanaan berikutnya. Tapi kita lihat dulu benar atau ti, tidak. Begitu surat ini sampai, surat ini dibaca, datang surat ini dari Sirwah tadi. Anaknya Kisra. Dia mengatakan, ini Kisra udah saya bunuh karena Kisra itu sudah e, menculik wanita, bunuh orang-orang mulia jadi dia sudah tidak layak hidup. Jadi Kisra udah saya habisi. Kamu wahai badan sekarang tunduk sama saya, taat sama saya ini ya. Nah kira-kira badan pilih yang mana dia? Pilih ikut Kisra atau ikut ikut Rasulullah SAW? Akhirnya badan begitu lihat surat, oh betul nih. Ini suratnya Rasulullah udah ditulis beberapa bulan yang lalu. Dulu kan jarak dari apa namanya Medina ke Yaman itu butuh waktu yang sangatlah Lama nggak seperti sekarang naik mobil, naik pesawat ya. Dulu orang naik unta pelan-pelan itu lama waktunya. Jadi ketika surat ini sampai ternyata Rasul dan nulis surat kan berapa bulan sebelumnya. Berarti Rasul udah tahu apa yang akan ter terjadi, ngerti padahal belum ada CCTV, SMS, WhatsApp, nggak ada seperti itu. Berita belum bisa nyampe. Maka Badan langsung masuk Islam dan pengikutnya masuk es Islam yang ada di wilayah Yaman. Nah ini loh. Eh, Bagaimana sahabatnya Rasulullah SAW tidak kenal rasa takut, tidak kebanyakan mikir. Jadi cintanya sama Rasul itu pol. Disuruh berangkat, ya langsung berang, berangkat. Dan jenengan saya suruh minum aja mikir kok. Panas ya kan? Lainnya masih mikir loh. Walaupun pura-pura kan nggak apa-apa. Nah kemudian badan masuk Islam. Terus bagaimana Abdullah bin Huzafa tadi? Tugasnya udah selesai belum? Belum. Dari Persia berangkat ke ke Romawi. Nah, singkat cerita ketika balik ketemu Rasulullah SAW, apa namanya Abdullah bin Udhafah cerita suratnya sudah saya sampaikan ke Persi. Tapi surat jenengan kanjeng Nabi mohon maaf disobek-sobek. Rasul nggak banyak komentar. Kalau begitu kerajaannya akan dirobek-robek. Ya, kerajaannya akan dirobek, robek. Akhirnya betul tuh karena mau robek suratnya Rasulullah SAW maka versi itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini suratnya Rasulullah kira-kira penting atau enggak penting? Penting ya. Jadi ngerobek suratnya Rasulullah sama Rasul dikatakan kerajaannya dirobek, robek. Artinya Rasul mengaitkan runtuhnya sebuah kerajaan bukan karena kerajaan itu diserang, bukan karena kerajaan itu dihancurkan oleh kerajaan bukan, tapi dikaitkannya dengan apa? Dengan karena dia merobek surat suratku. Mudeng enggak ini? Karena dia merobek suratku, maka kerajaannya akan dirobek. Robek. Artinya merobek suratnya Rasulullah sama dengan merobek Rasulullah, menghina Rasulullah. Menghina Rasulullah berarti menghina Allah. Lah menghina Allah ya remuk awakmu. Hancur dirimu. Maka mafhum Khalafah siapa yang muliakan suratnya Rasulullah SAW akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Muliakan suratnya Rasulullah sama dengan memuliakan yang mengutus. Sebab surat ini utusan, wakil daripada yang mengu mengutus. Ya kan ini kan wakil kita. Perantara dari dari isi hati kita bentuknya tuli tulisan. Jadi kalau tidak muliakan tulisannya ya sama dengan tidak memuliakan yang nu nulis atau yang nyuruh nulis. Kalau kita ambil pemahaman yang lebih dalam lagi, Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu kala kalamullah. Al-Quran itu suratnya Allah. Jadi siapa yang gak memuliakan suratnya Allah sama dengan tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya aneh kalau ada orang mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, tetapi mushaf diletakkan di lantai, gak dikasih alas. di lantai. Gak dikasih ah, alas. Ya mencium mushaf itu dilarang. Itu cuman kertas, jangan dicium-cium. Ya, kalau mencium kertas, ya mushaf Al-Qur'an nggak boleh, tapi kalau mencium istrinya mau dia. Ya, tapi kalau mencium Al-Qur'an ini dilarang lah, larang. Ini memang sesuatu yang sangat sangat aneh. Lalu bagaimana perjalanan Sina Abdul bin Hudzafah sampai ke kerajaan Romawi? Biasanya saya itu lebih suka langsung cerita. Tapi malam hari ini saya mau rubah dikit, saya mau jual mahal dikit boleh ya? Jadi biar jenengan nanti ingat ceritanya, jangan nanti langsung cerita terus terus ternyata lupa. Sekarang saya mau ngetes dulu. Tadi nama sahabatnya siapa? Abdullah. Abdullah itu putranya siapa? Hudzafa. Kirim kirim suratnya Rasul kemana? Sama mana lagi? Nah, kemudian Raja Persi tadi itu julukannya siapa? Kesro. Terus sama Kesro suratnya Rasul diapakan? disobek. Nah Kisra ketika habis robek-robek suratnya Rasul kirim surat kepada siapa? <laughs> Badan ya. Badan. Badan itu wakilnya Kisra yang ada di mana? Di Yaman. Badan akhirnya masuk mana? Islam atau enggak masuk Islam? Masuk Islam. Berarti orang Persia yang masuk Islam di Yaman yang punya kerajaan namanya siapa? Badan. Wah, pintar semua lulus. Semua lu lulus. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini mumpung ada Habib Muhammad, Habib Muhammad biar cerita-cerita dikit. Ini anggap saja ini apa namanya? Uh, bukan iklan ya. Nanti gak enak masuk Habib Muhammad cuma buat iklan itu. Pelecehan itu namanya. Bukan iklan. Uh, apa ya? Ada nilai plus ya. Bintang tamu, bintang tamu. Ya, ada bintang tamu biar bicara dulu. Saya seperti jenengan minum dulu dulu. Yang jenengan dengarkan sambil minum juga nggak apa-apa. toh cuman Habib Muhammad. Habib, Fadl Habib. Duduk sini. Oh iya, nggak apa-apa. Saya mau minumnya sembunyi di belakang. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah suatu kehormatan saya boleh duduk di singgah sana ini Biasanya kalau Senin memang duduk di sini Tapi ini duduk di depan yang punya Tadi ada yang disampaikan tentang kisah Antara Islam dan Persi dan Romawi bahwasanya ketika Islam itu muncul pertama kali kekuasaan Persia itu 7,4 juta meter persegi. Kemudian Romawi 5 juta meter persegi. Itu daerah luas kekuasaan Persia dan Romawi. Nah, ketika Nabi mulai dakwah di Mekah, maka waktu itu yang begitu populer itu Persia dan Romawi ini istilahnya jadi pembahasan orang-orang yang ada di Mekah. Memang orang kafir Mekah sedikit condong ke Persia karena sama-sama penyembah benda mati. Kalau orang Mekah itu menyembah berhala, kalau orang Persia itu majusi menyembah api. Nah kalau orang-orang Islam sedikit condong ke Romawi, bukan seneng enggak ya, karena nanti Islam pun juga perang dengan Romawi. Ketika memperebutkan Masjidil Aqsa itu juga perang dengan orang-orang Romawi tetap musuh, tapi sedikit condong kenapa? Karena sama-sama agama langit. Agama Nasrani, tapi sudah yang Romawi itu sudah mengalami banyak perubahan, sudah nggak seperti syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Dari Islam yang kecil ini yang dianggap satu kekuatan yang tidak diperhitungkan, pada akhirnya di masa jayanya Islam Islam bisa menguasai dunia ini dengan daerah kekuasaan sebanyak seluas 20 juta meter persegi. Jadi Persi ditambah Romawi masih belum bisa mengalahkan area luasnya kejayaan is Islam. Dan nah, terjadi satu peristiwa ketika di Mekah itu itu antara orang Persia dan orang Romawi perang. Itu dua kekuatan besar di dunia. Kalau perang tentunya Setelahnya obrolan di warung-warung kan bahas itu semuanya. Sampai kalau kita di sini lihat mau ada final Piala Dunia atau ada El Clasico misalkan. Yang ibu-ibu nggak paham ini. Barcelona lawan Real Madrid mungkin. Itu seperti itu kan mesti di headline setiap koran bahkan di kita lihat di berita-berita yang internet itu semuanya komplit hanya urusan pertandingan sama. Ketika Persis sama Romawi perang juga sama. Ketika akhirnya menang Persi, menang Persi, maka Romawi kan kalah. Maka orang-orang Islam mendapatkan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala turunnya ayat yaitu surat Ar-Rum yang mana di awal-awal itu menerangkan bahwasanya sebentar lagi ini dalil kehebatan Al-Qur'an sebentar lagi Romawi akan mengalahkan Persia. Itu alif lam mim ghulibatir rum. Nah, itu ghulibatir rum Romawi telah terkalahkan. Kemudian fi adnal ardi di daerah yang dekat. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun dan mereka orang-orang Romawi setelah kalah mereka akan mengalahkan. Fi bid isinin dalam jangka waktu bid isinin itu antara 3 sampai 8 tahun. Jadi antara 3 sampai 8 tahun. Dan benar terbukti dalam jangka waktu antara 3 sampai 11 tahun. 3 sampai 11 tahun itu kurang lebih dalam jangka waktu 8 tahun kemudian perang lagi Romawi sama Persia dan yang menang adalah orang-orang Romawi. Dan dari pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Persia tadi, kita lihat saat ini Persia sama sekali nggak nggak dikenang. Romawi kan masih ada peninggalannya kan? Masih dengar ada kota Roma, ada kota ini, ada Kolosium mungkin dan lain sebagainya. Tapi peninggalan Persia hampir-hampir nggak ada. Eh, memang benar-benar disobek-sobek sama Allah bahkan dari catatan sejarah pun seakan-akan Persi itu jarang disebut yang disebut ada kekuatan besar itu adalah kekuatan dari bangsa Romawi nah daripada kisah Persi ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwasanya saya teringat dengan nasihat para ulama yang mengatakan ma wasala man wasal illa bil hurmah wala qata'a man qata' illa bitarkil hurmah Sesungguhnya tidak akan sampai orang yang sampai ya orang itu yang bisa sampai kepada Allah, sampai kepada derajat yang tinggi, sampai kepada kedudukan dicintai Allah, dicintai Rasul itu karena hormah, karena penghormatan yang besar kepada Allah dan kepada semua yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang terputus Orang yang terputus dan nggak dapat bagian rahmat Allah, nggak dapat kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena di dalam hati mereka itu tidak ada penghormatan kepada Allah dan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal yang sifatnya dohir seperti sholat, puasa itu amal yang luar biasa. Akan tetapi amal yang sifatnya seperti itu masih kurang dibandingkan dengan amal yang sifatnya batiniah. Di antara salah satu sabdanya Nabi Muhammad SAW pernah memberikan satu permisalan ini diterangkan pula oleh para sahabat bahwasanya ada dua orang yang sholat. Ini kurang lebihnya ada dua orang yang sholat. Yang sebelah kiri sholatnya sama dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah sini setelah fatihah kul wallahu ahad. Persis kayak kita. Yang sebelah kanan juga sama. Setelah fatihah juga lanjut kul wallahu ahad. Sebelah kiri juga setelah Fatihah inna atau inna. Yang sebelah sini juga sama inna atau inna. Sama, sholatnya sama persis, rokaatnya sama, lamanya sama. Tapi yang di sebelah sini itu ketika bangkit dari sholatnya, pahala sholatnya tidak lebih berat dari sayapnya nyamuk. Jadi lebih rendah, lebih enteng dari sayapnya nyamuk pahala sholatnya. Yang sebelah kanan yang sholatnya sama, pahala sholatnya lebih besar dibanding Gunung Uhud? Tentunya jadi pertanyaan ini. Jumlah rokaatnya sama. Bacaannya sama, lamanya juga sama. Tapi kenapa nilainya bisa ber berbeda? Pengen tahu jawabannya? Sekarang apa Jumat yang akan datang? Sekarang. Jumat yang akan datang nggak apa-apa nanti. Eh, ketemu lagi insya Allah panjang umur. Jadi kenapa? Karena yang sebelah kanan ini yang lebih gede padanya kenapa? Karena hatinya itu lebih bersih. Karena hatinya lebih banyak hormatnya kepada Allah dan semua yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata Nabi itu dapat derajat yang tinggi. Kenapa? Karena sesuatu yang ada dalam hatinya. Karena sakhawatin nufus karena dermawannya luar biasa wasalamati sudur karena hatinya yang bersih warahmah bikulli muslimin dan penuh kasih sayang kepada semua orang yang agamanya is Islam. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwasanya kita beramal zahir itu wajib dan harus dilaksanakan. Jangan tunggu saya hatinya bersih dulu baru mau sholat. Jelas nggak mungkin sholat sampai mati itu. Nggak mungkin sholat. Jangan tunggu, amal boleh tetap kita sholat kita lakukan kewajiban kita lakukan semuanya, tapi harus dipikirkan bahwasanya ada satu ibadah yang sering kita lupakan yaitu menjaga hati dan di antara adab-adabnya hati adalah kita mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling diagungkan adalah syiar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu enggak mungkin dikasih petunjuk untuk menghadiri acara majlis maulid, atau mendengarkan sejarah Nabi, senang sama sahabat Nabi, senang sama keluarga Nabi, melainkan dialah orang yang akan diberikan taufik supaya menjadi orang yang hatinya bersih. Amin. Allahumma amin. Saya rasa minumnya sudah cukup. Lanjut kembali ke Habib Novel lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ralat ya. Saya mau ralat sedikit. Jadi Abdullah bin Hudzafa itu diutus untuk raja Persia, bukan ke Romawi. Yang mengutus ke Romawi Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sekarang kisahnya saat beliau diutus ke ke Romawi oleh Sayyidina Abdullah uh, oleh Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu mengutus umat Islam di antaranya Sayyidina Abdullah bin Hudzafah untuk berperang tadi dikatakan perang melawan Romawi. Nah, Kaisar ini Raja Romawi penasaran sama tentaranya umat Islam ini. Ini setelah wafatnya Rasulullah SAW ya. Penasaran dengan tentaranya umat Islam. Karena beliau udah denger ini yang namanya sahabatnya Rasulullah dan pengikutnya Nabi SAW itu orangnya imannya kuat dan tidak bisa dirubah. Gigih orangnya. Maka ketika perang ngadepi umat Islam tuh ya ya seneng gitu ya dapat dapat apa namanya musuh yang yang pas gitu loh. Kalau saya pak bola kan e, ketemu sama musuh yang pas itu kan mainnya ah, asik. Tapi kalau 20 kosong kan kurang menyenangkan. ya, walaupun buat yang nonton juga nggak seneng apa nih bal-balan kalau 20 kosong misal begitu. Tapi kalau sampai adu final itu kan cakep. Nah, ternyata saat itu banyak dari umat Islam yang ditawan oleh tentara Romawi. Nah, kaisar ini karena e, penasarannya pada umat Islam, maka ia memerintahkan, jangan ada tawanan yang dibunuh. Pokoknya kalau ada yang tertawan, kumpulkan dulu saja, bawa ngadep saya. Nah, saat itu e, di antaranya e, mata-matanya kaisar itu tahu kalau dari sekian tawanan ini yang hidup bersama Rasulullah SAW di awal, sahabat yang awal adalah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Jadi yang di, dia bawa maju ya ini, ini nih, ini ini, ini Islam yang awal. Ini sahabatnya Nabi ini. Ini yang hidup lama dengan Nabi ini. Saat itulah Kaisar mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Hudzafah begini. Begini Pak, saya lihat kamu tuh kok orangnya ya gagah, tampak pinter. Dah kamu masuk agama saya aja jadi Nasrani, nanti kamu saya angkat jadi orang kepercayaan saya. Kamu saya angkat jadi orang kepercayaan saya. Jawabannya Sayyidina Abdullah bin Udzafah, Tidak mau. Enggak, saya tetap tidak akan keluar dari dari Islam. Ya udah begini, kamu akan saya beri separuh dari kerajaan saya. Ini yang ngomong kaisar ini nggak sembarangan. Jadi separuh dari kekuasaan saya akan saya berikan kamu kalau kamu mau masuk dalam agama saya, Nasrani. Katanya kaisar. Jawabannya Abdul bin Hudafa sama Mesem gitu ya. Oh, kok cuman separuh? Seluruh kerajaanmu dan kerajaan yang ada di Arab sana, semua kerajaan dikasihkan saya. Saya disuruh keluar dari Islam cuman sekedip mata, keluar terus balik Islam lagi, moh. Coba kalau jenengan. Lumayan. Ini bilang saya disuruh keluar sebentar terus saya balik lagi, ya. Keluar sebentar terus balik lagi. Cuman sesaat, satu detik, dua detik keluar dari Islam, terus balik lagi, kamu beri saya seluruh kerajaanmu dan apa yang dikuasai orang-orang Arab, saya nggak mau. Maka tanya Kaisar Mawi Yaudah kalau begitu kamu saya bunuh. Ya terserah. Bunuh saja. Kamu saya bunuh loh. Ya silahkan. Saya mau nanya ini jawaban orang ketakutan atau orang santai ini? Santai ya. Maka Kaisar marah. Dia perintahkan Abdullah bin Hudhafa untuk disalib. Disalib. Dan kemudian ambil pemanahnya yang paling paling handal. Katanya Kaisar, panah dulu dekat tangannya panah. Kena ke tangan, di antara leher gitu ya. Dibisiki lagi, masuk Nasrani, kamu hidup. nggak dibunuh. nggak mau. Saya tetap Islam. Panah lagi dekat kakinya. Ternyata di panah tuh dibuat meleset semua ya. Terus ditawari masuk Nasrani. Jadi kan sudah ditakut-takuti kan? hampir kena begitu kan? Kalau jenengan kan, wih, urip menehen kan begitu ya. Meleset. Bukan jantungnya kan dah copot kepasang, copot kepasang. Lah ini biasanya kalau udah copot kepasang mungkin ditawari kan berubah, betul kan? Nah ini ndak ditawari tetap enggak, pokoknya saya tetap Islam. Nah, rupanya kaisar itu enggak nyerah. Dia ambil kuali raksasa. Kualinya itu diisi air. Ya, diisi air. Airnya dimasak pakai kayu bakar yang sangat banyak sampai mendidih. Kuali raksasa diisi air sampai man mendidih. Kemudian tadi tentara Islam yang jadi tawanan diambil satu, diambil satu, sallallahu ya. Ini perjuangannya pengikutnya Rasulullah SAW diambil satu, kemudian dimasukkan kuali tadi. Dibak apa digodok hidup hidup. Abdullah bin Hudzafah suruh lihat dan lihat ya bagaimana uh, melelehnya. Nih, apa tawanan muslimin ya, bagaimana melelehnya. Setelah itu dikasih tahu, kalau kamu tidak mau masuk Nasrani, kamu berikutnya. Kamu yang beri berikutnya, kamu saya godok. Jawabannya apa kira-kira? Silakan. Nyantai betul. Silakan. Asyik ya. Ini kan orang-orang yang luar biasa. Silakan. Begitu selesai yang satu ini apa namanya temennya digodok, Abdullah bin Udzabah diseret. Mau dimasukkan ke dalam kuali ya, dibawa santai gitu. Sambil diborgol. Nangis nih. Abdullah bin Udzabah nangis. Langsung pengawalnya bilang, "Nangis, dia nangis." Akhirnya nangis juga. Nangis. Wah, Kaisar senang. Wow, ternyata kalahnya sama kuali. Kalahnya sama kuali. Saya dibawa ngadep Kaisar. Dah, masuk Nasrani kamu. Saya bebaskan. Saya kasih kerajaan. Oh, enggak mau saya, enggak mau. Nah, kenapa kamu nangis? Saya itu gelo. Kenapa nyawa saya cuma satu? Jadi masuk ke kuali ini selesai mati saya. Padahal saya pengen punya nawa sebanyak jumlah napas saya. Jadi mati cemplung ke urip meneh, mati meneh, urip meneh. Pengen gitu. Sebab pahalanya besar ini. Ini kaisar langsung jeblok ngumet iki ono menungso. Kok ada orang model seperti seperti ini. Oh, jadi nangis tuh gara-gara gelo kok cepet mati gitu ya. Iya. Saya itu pengen mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, dibakar seperti ini pengen saya. Karena ini di jalan Allah. Gak apa-apa buat saya. Akhirnya Kaisar ngomong gini, ya udah gini-gini. Gimana kalau gini saja? Kamu cium kepala saya. Kamu cium kepala saya, kamu saya bebaskan. Kamu gak saya suruh masuk Nasrani, cium kepala saya, kamu saya bebaskan. Sina Abdullah bin Hudzafah ngenyang. Tak cium kepalamu, saya bebas, teman-teman saya semua yang kamu tawan bebas. Gimana? Loh, wah ini ngenyang loh, coba bayangkan nih. Hebat atau enggak hebat ini? Sebetulnya kan cium kepala bebas selesai kan ya? Selesai, tapi itulah sahabatnya Rasulullah SAW Enggak mikirin dirinya sendiri Beda dengan kita Yang penting aku selamat, selamat, selamat, selamat. Eh Kang, sok ben tak susul ya mlaku <laughs> Kalau kita begitu kamu nggak apa ya mati syahid, kamu mati duluan ya, nah, aku belakangan nyusul. Itu mungkin kalau kita. Ini enggak. Enggak mikir begitu yang dipikir temennya, ya Allah, saya selamat tapi teman saya nanti dibunuh ini gimana? Maka langsung ngomong, langsung ha? ngomong la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya ini maksudnya. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum bisa mencintai ya untuk saudaranya persis seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi dia pengen saudaranya itu mendapatkan perlakuan yang baik sama dengan yang dia dah dapatkan. Maka ngomong, bebaskan teman-teman saya dan bebaskan saya kalau kalau saya cium kepalamu baru saya mau. Kalau cuma saya tok yang bebas, enggak. Karena uh, akhirnya kaisar ngomong, "Ya udah, cium kepala saya, kamu dan kawan-kawanmu bebas semuanya." Benar nih, benar. Maka Sayyidina Abdullah bin Hudzafah mikir dalam hatinya, kepala orang kafir saya cium. Saya bebas, teman-teman saya bebas. No problem, gak masalah. Langsung dicium Muah, kepalanya. Bebas semuanya. Pulang mitawanan, ya, menemui Sayyidina Umar bin Khattab. Terus Sayyidina Umar dikasih cerita, ini Abdullah bin Hudzafah yang bebaskan semua tawanan nih. Gimana caranya? Dia cium kepala Kaisar dia. Bebas semuanya. Maka Sayyidina Umar langsung buat semua muslim nih yang hidup nih sekarang ini wajib nyium kepalanya Abdullah bin Hudzafah dan aku yang mulai langsung turun dari kursinya pegang kepalanya Abdullah bin Hudzafah dicium oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oh, menyenangkan ya. Bagi saya sahabat itu gitu. Ini namanya orang-orang yang jatuh cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru sakit di salat aja hilang. Betul? nggak apa-apa, sakit nggak sholat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sakit sakit, oh sakit tuh sholatnya itu nanti gabung jadi lima nggak apa-apa. Lima waktu jadi satu gitu ya, nggak apa-apa. Oh sakit, Allah maha mengerti, oh, sakit, Allah maha mengerti. Allah maha mengerti kamu yang nggak pernah ngerti kan begitu. Ya Allah maha mengerti kita yang nggak pernah ngar, ngerti. Nah pelajaran dari kisah ini, sahabat itu kalau udah namanya cinta sama Rasulullah SAW, Gak pernah mikir gitu di perintah Rasul ya, sami'na wa ta'na. Jalan. Kalau kita tuh kakek mikir. kakek mi mikir. Banyak sekali perintah Rasulullah yang yang kadang kita tuh ah, kok nggak anu ya? Kok kelihatannya kok kurang pas ya? Masa sih? Gitu. Masa kalau ada lalat masuk di minuman suruh nenggelamin. Masa sih? Terus diminum nggak apa-apa. Apa iya toh ya? Ini kalau kebanyakan mi mikir. Tapi kalau sahabatnya Rasulullah nggak begitu. Sami'ana wa ata'na. Nah, ciri-ciri orang yang cinta itu begitu. J sendiko dawuh, J sendiko siap laksanakan. Tapi jangan cuma siap toh, disuruh kekasihnya siap, siap. Orang tahu gerak, salah. Siap gerak. Maka polisi, tentara itu kan ada siap gerak. Lah kita cuma siap toh. Sholat siap. Puasa siap. Sedekah siap, tapi nggak pernah gerak. Duitnya nggak pernah dikeluarkan, sholat nggak pernah dikerjakan, ya kan? Nggak cukup siap, ada siap, ada ke gerak. anak, wa anak, Mendengar dan mentaati. Nah, ini baru satu contoh kisah. Nah, kira-kira kalau sampai nanti akhir bulan Rabi Tsani tiap Jumat dengar kisah-kisah begini mau atau nggak mau? Tapi syaratnya satu loh ya jenengan harus menceritakan pada orang lain. Kalau nggak ketemu orangnya, nanti pulang dari sini ketemu cermin ngomong. Eh cermin. Kan ada orang, orang lain. Maksud saya, saya pengen ngajak jenengan untuk terbiasa menyampaikan kehidupan sahabat ini kepada keluarga, kepada teman, kepada kenalan. Jangan cuma lihat lihat film, cerita bisa. Betul kan? Lihat sinetron, cerita bisa. Tapi yang begini kok nggak diceritakan. Padahal kalau kita ceritakan dapat pahala yang luar luar biasa. Ulangi dikit ya pelajaran malam hari ini boleh? Nomor satu nama sahabatnya siapa tadi? Abdullah bin Hudafa Dikirim kemana? mana? Persi. Raja Persi namanya siapa? Kisra. Kemudian Kisra punya wakil di Yaman namanya siapa? Badan. Kemudian Kisra bu mati ya. Kisronya mah mati. Kemudian Badan masuk Islam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengirim Abdullah bin Hudzafa untuk perang melawan Romawi. Kemudian beliau dan sejumlah sahabat ditangkap oleh kaisar raja Romawi. Terakhir tadi hukumannya hukuman matinya apa tadi? Direbus, digodok hidup, hidup. Tapi Sayyidina Abdullah bin Hudzafa mau digodok nah nangis. Kaisar akhirnya bingung, apa senang ya? Ini akhirnya kena juga juga. Ternyata nangisnya gara-gara mau mau takut mati atau gara-gara gelo kok cepat mati? Gelo kok cepat mati karena punya satu nyawa, pengennya punya seribu nyawa mati hidup mati hidup mati hidup. Artinya dia itu nangis, saya kok mati syahidnya cuman seka, sekali, pengen mati syahid berkali-kali. Akhirnya pulang ya. Uh, apa akhirnya setelah itu Kaisar memanggil, "Kamu nangis kenapa?" gitu ya. Apa mau masuk Nasrani sekarang? Jawabannya tidak mau. Akhirnya terakhir disuruh mencium kepala Kaisar. Itu juga masih mikir sahabatku juga bebaskan. Betul gitu kan? Nah, setelah itu akhirnya mau mencium dibebaskan. Pulang ke Madinah ketemu Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab? Mencium kepala Abdullah bin Hudafa. Pelajarannya di sini nomor satu. Ini ada pelajaran banyak. Nomor satu, kalau sudah cinta sama Rasulullah SAW, disuruh Rasul nggak usah banyak mikir, ya. Mau tahu bahasanya, nggak tahu bahasanya, selamat atau nggak selamat, nggak mikir. Yang penting ja, jalan. Ini perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah kehidupan sahabat. Yang kedua, sahabat tidak ada sesuatu yang lebih dimuliakan oleh sahabat melebihi Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu raja apapun dibuat di mata sahabat ya berdoa ya mau kaisar, mau kesro, mau doai. Yang mulia cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi Tapi jujur kalau kita udah begitu ya, di hati kita ini masih banyak yang lebih kita muliakan. Ya kan banyak yang lebih kita muliakan. Terbukti Rasul sering kita singkirkan. Jadi ajaran Rasul, aturan Rasul itu sering kita kalahkan dengan kepentingan-kepentingan yang yang lain. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga yang paling akhir tadi, walaupun sudah diberi kebebasan. Sudah diberi kebebasan dengan cara yang mudah, mencium kepala orang kafir. Apakah beliau langsung mencium kepala orang kafir dan bebas begitu? Tidak, masih mikirkan saudaranya. Artinya dalam kondisi sulit saja, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khososoh. Meskipun butuh selamat, masih mikirkan selamatnya orang lain. Nah sementara kita ini hidup punya lebih, kok nggak pernah mikirkan orang lain. Betul nggak itu? Tapi minta dipikirkan oleh orang. Nah ini kebalikannya dengan para sahabat Allah taala anhum. Nah insya Allah ini bisa kita sampaikan di malam hari ini jam 10 lewat 6 menit. Dah satu jam lewat kita ngaji tentang sahabat. Insyaallah Jumat depan kita sambung lagi. Nah, sebelum kita sambung ada pengumuman. Hadirilah pengajian umum Ahad Wage. Ya, pengajian umum Ahad Wage tanggal 6 Desember. Tempat halaman Masjid Al-Mansur Popongan Wonosari Klaten. Jadi masjidnya Bahaya Salman ya, Pompongan. Waktunya jam 6 pagi. Jam 6 pagi hari Ahad Waki 6 Desember jam 6 pagi uh, sam sampai selesai. Nanti ada hadroh dari Pondok Pesantren Al-Mansur Popongan. Pembicara Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, Allah diharap kehadirannya dan kedatangannya. Kemudian hadirilah pengajian fikih tasawuf. Pembicara Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Waktu setelah sholat isya langsung. Tempat majlis Ilmu dan Zikir ar rodoh Hari Senin. Ya, harinya hari Senin. Kemudian hadirilah pengajian Jumat malam Sabtu. Saya kan juga harus nyampaikan terus kan. Kajian rutin ini Jumat malam Sabtu. Tolong ajak keluarga dan teman-temannya untuk hadir di sini bareng-bareng kita nggak ngaji khusus episode menjelang bulan Maulid dan setelah Maulid kajiannya khusus e, menceritakan tentang orang-orang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik itu nanti dari kalangan sahabat maupun kalangan tabi'in maupun kalangan tabi tabi'in maupun orang-orang di akhir zaman. Kita akan pilih kisah-kisah yang yang yang indah dan kisah itu kalau kita ceritakan pada orang lain penuh dengan pelajaran. Malam hari ini kita sudah bicara satu kisah dan saya yakin di situ banyak pelajaran dan setiap orang bisa metik sesuai dengan porsinya masing masing-masing. Kemudian ada permohonan doa untuk Ibu Jayanti Mandasari yang sedang mengandung. Semoga kandungannya selamat, yang mengandung juga selamat, nanti lahir menjadi anak yang soleh atau solihah. Amin. Kemudian untuk Mbak Dat yang juga lagi mengandung 8 setengah bulan. Semoga nanti awal Januari eh, lahir bayinya dan ibunya, bapaknya semua selamat dan jadi anak keturunan yang soleh dan solihah.